المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم <coughs> Hadirin yang dimuliakan Dalam masjid kita ini kita akan sedikit mudzakarah mengenai karunia Allah yang Allah berikan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini orang-orang masjid Masjid ini adalah Baitullah Semua rumah yang ada di dunia ini milik Allah. Tidak ada yang bukan milik Allah. Kerikil satu saja yang bukan milik Allah tidak ada. Tapi yang oleh Allah dikasih nama Baitullah hanya masjid. Karena begitu mulianya masjid di sisi Allah Swt. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah SWT Sehingga kekasih-kekasih Allah Para nabi, para rasul Semua orang masjid Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah SWT Seluruh para nabi orang masjid Nabi yang pertama kakek kita Mbah Nabi Adam salam waktu itu sudah ada masjid yaitu Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah dan beliau ibadah di sana. Begitu mulia masjid itu sampai yang disuruh bangun masjid itu termasuk para nabi disuruh bangun masjid. Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah bersama anaknya Nabi Ismail Nabiullah bangun masjid wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna Nabi Ibrahim tukangnya Nabi Ismail itu kulinya Tukang kalau tukang masjid itu begitu mulia di sisi Allah. Kuli walaupun kuli, tapi kalau kuli masjid itu masya Allah sangat mulia di sisi Allah. Sehingga yang dipilih untuk jadi kuli masjid itu seorang nabi juga. Nabi Nabiullah Ismail alaihissalam yang akhirnya menurunkan Sayyidul Anbiya Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah. Sampai Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail pun diperintahkan untuk bersih-bersih masjid an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin war sujud. Walaupun cuma nyapu, itu kalau nyapu masjid itu beda itu sangat mulia di sisi Allah ngepel tapi kalau ngepel masjid ini perkara besar di sisi Allah SWT para nabi bahkan Sayyidul Anbiya baginda Nabi alaihi salatu salam beliau melihat ada dahak ada liak di masjid langsung wajahnya memerah dibersihkan sendiri digosok itu kemudian dikasih minyak wangi bekasnya itu dikasih wangi-wangian masjid itu oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau sendiri liaknya dahaknya itu dibersihkan oleh tangan beliau sendiri begitu mulianya masjid itu di sisi Allah Nah, mulaikan Allah SWT begitu mulianya masjid itu di sisi Allah sehingga kita kalau masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Semua orang-orang yang ada kaitan dengan masjid, orang-orang mulia di sisi Allah. Dalam satu hadis dikatakan, masjid itu ada tiang-tiangnya, ada cagak-cagaknya. <clears throat> Julasa uhumul malaikah. Teman duduk mereka itu adalah para malaikat. Itu jagak-jagak masjid itu. Maksudnya orang-orang yang istiqomah di masjid. Orang-orang ahli masjid. Orang-orang yang rajin masjid. Itu cagaknya masjid namanya. Cagak masjid itu kan itu. Itu cagak. Cagak itu juga berharga juga. Tapi cagak masjid yang dimaksud di sini ini adalah orang-orang yang istiqomah di masjid. Kalau mereka pergi kemana-mana, para malaikat-malaikat itu pada mencari-cari. Kemana ini dia? Kemana ini dia? Kalau mereka sakit, malaikat-malaikat pada menjenguk ke rumah-rumahnya. Ini orang-orang yang istiqomah masjid itu. Ada seorang sahabat sakit. Dijenguk oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, Ya Rasulullah, baru saja dari sini ada orang menjenguk saya. Orangnya begitu ganteng, baunya begitu wangi, pokoknya nggak ada lah orang kayak dia. Tidak ada orang yang lebih ganteng, lebih mulia daripada dia selain engkau saja ya Rasulullah. Selain engkau saja ya Rasulullah. Tapi saya tidak kenal, dia sudah pergi, baru saja. Nabi mengatakan, itu tadi Jibril menjenguk kamu. Masya Allah. Ini ahli masjid kalau sakit bisa dijenguk Jibril itu semua kan. Jibril bukan datang kepada para nabi saja, datang kepada orang-orang ahli masjid. Hmm. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala wa indahum hajah aanuhum orang-orang ahli masjid ini kalau mereka punya hajat-hajat malaikat-malaikat akan digerakkan oleh Allah untuk membantu mereka. Jadi kalau kita ingin pembantu-pembantu dari para malaikat, jadikan diri kita ini ahli masjid. Insya Allah malaikat. ini ahli masjid ini. Belum imam masjid. Masya Allah. Imam masjid ini mesti ahli masjid toh. Apa ada imam sekali imami terus pergi satu bulan terus baru imami lagi. Biasanya imam itu mesti istiqomah masjid biasanya loh kalau imam kok tidak istiqomah ke masjid ya itu itu harus taubat itu hmm. imam masjid ini semuanya kan kedudukan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah sehingga imam masjid yang pertama itu adalah yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka kata para ulama kalau saya itu ngimami itu baru berdiri di tempat pengimaman itu sudah merinding saya. Kenapa? Karena dulu yang berdiri ngimami ini Rasulullah. Lah kok terus saya yang ngimami? Sebetulnya betul-betul tidak pantas. Tapi apa boleh buat ya mengadanya kayak begini ya. Jadi kita kalau ngimami itu harus hati-hati itu bukan ngimami baru pulang dari sawah kropiak-kropiak. Ya. bajunya nggak ditata ya. keringetnya ambun penguk ya. ngimami masjid ya muacane pletot-pletot sisan. Ya. Yang dicara Jawa mau nih, kasih sing Indonesia pun ngerti gitu. Ini khusus wong Jawa, padha Jawane kan mboten ana apa Rada di niki napa mboten nyeneni lho niki namung niki ngomong dhewe jele, Tapi di dirungokne wong, ya, ngomong gitu. di dhewe dirungokne wong. Jenenge dadi imam niku nggih sing rada pakra ngoten to, gitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kalau ngimami itu ya pakai pakaian yang layaknya jadi imam. Bukan ngimami pakai celana edel-edel. Imam apa? mau menghadap pada Allah mewakili Rasulullah kok kayak begitu gimana? Pakai pakaian yang terbaik untuk ngimami itu. Pakai wangi-wangian yang terwangi untuk imami itu. Karena dalam satu hadis dikatakan kalau imam itu tidak disukai sama makmumnya, itu nanti sholatnya nggak bisa naik ke langit. Jadi imam itu harus punya penampilan yang disukai oleh makmumnya. Imam itu harus punya akhlak yang disukai oleh makmumnya. Imam itu usahakan punya bacaan yang disukai sama makmumnya. Tapi syaratnya makmumnya yang benar loh. Ini bukan teraweh. Sukanya makmum saya itu yang cepat pak. Yasin, Allah Akbar. Alif Lam Allah Akbar kok. Nah kok ngimami kok ngono piye? Nah senengane ngoten niku, dadi kok nyeneng nyenengne wong jarene. Iki seneng tapi wong nek seneng ora bener aja dituruti. Nggih. Seneng-seneng sing bener. Wong sing panjen pengen ngibadah suwane ngresane Allah tenan. Mboten wong-wong ora genah dituruti rusak kabeh nggih. Nah Kasih kan dipunulaken. Jadi malaikat Allah Ta'ala imam itu harus Usaha punya sifat-sifat yang disukai oleh makmumnya. Itu penting semuanya kan. Tapi kita buat yang demikian itu bukan karena makmumnya, bukan karena orang, tapi karena mencari ridho Allah. Saya menyenangkan makmum-makmum saya ini untuk mencari ridho Allah. bacanya yang bagus, Fatihahnya yang bagus, surat-suratnya yang bagus, apalagi teraweh ini. Yang tumak ninah semulaikan, karena syaitan itu banyak menipu kita. Surat teraweh itu dibikin begitu cepat, ya, super cepat, ya. sampai fatihahnya dipotong-potong, korting. Ya, ya. Enggak ada baca doa iftitah kabiro walhamdulillah kabiro sudah enggak ada itu sunnah loh kalau sunnah itu harus ditinggal itu bagaimana Hmm. setiap sunnah ditinggalkan setiap sunnah ditinggalkan akhirnya sunnah itu jadi haram makin lama-lama jadinya baca doa iftitah itu yang sempurna walaupun itu sholat sunnah kalau tidak kita usaha menyempurnakan sholat kita Akhirnya perasaan kita ini beribadah tapi tidak ada nilainya beribadah di sisi Allah. Baca yang bagus, rukuknya yang tumak nina, sujudnya yang tumak nina. Kita sholat dua rakaat, tumak nina tertib, lebih baik daripada sejuta rakaat tidak tertib. Iya kan, dimulakan? Nah, sejuta rakaat nggak tertib, namanya bukan sholat. Dua rakaat tertib. Ini namanya sholat yang akan ada nilai besar di sisi Allah. Tapi jangan ini jangan dijadikan alasan. Kalau begitu nanti teraweh dua rakaat saja pak. Jangan. Ya, daripada panjang pan teraweh 20 tetapi cepat-cepat lebih baik dua rakaat tapi tumak nina. Kalau urusan agama itu jangan kamu bilang begitu. Kalau urusan dunia kita ini nerimo, dah ini aja cukup. Pakai sambal juga sudah nggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama, kesempatan kita amal itu cuma sekali di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mati, tidak ada kesempatan amal. Ya jangan dua rakaat Orang-orang dulu semua kan ulama-ulama dulu, para tabi'in. Sholat itu bukan Ramadan ini ratusan rakaat tiap hari, sholat sunnah itu. Bukan Ramadan itu. Sebagaimana kita baca dalam kitab taklim itu bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cucunya Rasulullah anaknya Sayyidina Husain Sholatnya sehari semalam ini bukan Ramadan. Seribu rakaat. Apa kita ini nggak malu kalau kita ini ngaku mengikuti para ulama-ulama, mengikuti orang-orang sholat Ramadan kok terus minta korting itu bagaimana? minimal 20 terawih itu. Insyaallah mulai kan? Itu jumhur ulama itu. Terawih itu 20. Bukan 11. 11 boleh apa enggak? Saya tidak bilang boleh atau tidak. Pokoknya para sahabat itu dulu 20. Saya tidak bicara boleh atau tidak. Itu nanti di pondok itu nanti kalau boleh atau tidak itu. Sekarang ini kita ini maunya semua 20. Di Mekah sekarang sudah 20, di Madinah 20, di tempat kita pun 20, terawih 20. Gimana silakan? Para sahabat 20. Di situ ada ulama-ulamanya, di situ ada korek-koreknya, di situ masih ada Sayyidina Umar 20. Kita 20. Karena Allah menyuruh kita ikut para sahabat. Ya, 20. Witir paling sedikit 3. Kalau witirnya mau 11 bagus. Insyaallah mana kan? Di 11 itu witirnya tok. Nah, bukan terawihnya 11, bukan. Nah. Kalau mau tambah lagi, lebih baik lagi. Ada orang bilang dalilnya begini, dalil pokoknya saya mau mateng saja. Para sahabat, ulama-ulamanya kumpul semua di Masjid Nabawi 20. Saya 20. Dah. Mereka lebih paham mengenai agama daripada semua orang yang berpendapat. Mazhab 4 semua 20. Kita 20. Insyaallah tapi kalau ada orang baru dua rokaan terus pulang, doakan supaya Allah turunkan hidayah gitu aja nggak usah dimarahi terus lumayan daripada gak gitu muka-muka Allah ngapura kowe Kang eh, ae nggak usah dimarahi tapi target ini musim panen musim barokah datang orang-orang zaman dulu para sahabat, para tabiin, tabu tabiin kalau malam Ramadan sedikit tidur Bahkan banyak yang tidak tidur sama sekali. Kok kita ini terus begini ini terus kita ini mau ikut siapa? Nah. Tapi nggak usah dimarahi, dilokne aja, aja. Tapi dalon-dalon ya panen nih. Panen geden-gedenan. Lah kok ora gelem golek pari, ora gelem golek bawon, Orang gelem golek wadah terus piye? Nah mulaikan Allah SWT Maka Kita imam masjid ini kita siapkan Kalau bisa ada orang-orang hafid Quran Untuk Ramadan ini kita Borong Untuk ngimami di masjid kita ya bagus sebenarnya sehingga satu Ramadan itu satu khataman pernah kita dengar dengan telinga kita. Ini termasuk sunnahnya para sahabat, sunnahnya para ulama yang sudah tersebar ke seluruh dunia kecuali Indonesia. Hmm. Di Inggris saja itu sebenarnya kan terawih itu satu khataman. Inggris tempatnya orang-orang mualaf yang baru sunat sudah umur 40 tahun itu Trawehnya itu satu khataman. Masa kita ini Islam kawaan itu terus Traweh sepuluh surat itu pun cepet kayak sepur. Maka sumurikan musta'ala kita pikirkan perkara ini. Insya Allah malaikat. Imamnya itu bagian biritannya. Astagfirullah, bagian imam yang imam biasa itu yang nggak hafal Quran, itu bagian beritanya bagian tungo Al barokah fi akabirina. Barokah itu tempatnya orang-orang tua. Orang tua bagian doa Allah sholli ala Muhammad. Nah. imamnya yang muda-muda yang apal Quran. Kalau ada lain. Kalau nggak ada ya seadanya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Hadirin yang dimuliakan, jadi imam itu bagaimana kita pikirkan untuk meningkatkan bacaannya, meningkatkan fikirnya. Hmm. Imam itu masya Allah kalau zaman dulu itu semula kan namanya imam sholat itu ya imam masyarakat dalam agama. Ketika Rasulullah akan wafat semula kan beliau sudah sakit keras tidak bisa ngimami beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar suruh ngimami maka setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah para sahabat di musyawarah sekarang pimpinan masyarakat Islam ini Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Terus sekarang yang memimpin masyarakat ini siapa nih? Kan masyarakat harus ada pimpinannya. Maka para sahabat mengatakan, lah yang suruh ngimami itu Abu Bakar, ya yang mimpin masyarakat ya Abu Bakar. Itu cara pikirin sahabat. Jadi imam sholat tuh bukan hanya imam sholat, imam kehidupan masyarakat. Jadi contoh untuk memimpin masyarakat, menuntun masyarakat, menuju kebaikan, menuju ridha Allah. Maka dalam hadis dikatakan al-imamu domin. Imam itu menjamin. Kalau katanya orang ahli fikih, al-imamu domin itu kalau ada makmum ketinggalan makmum masbuk itu maka dia tidak sempat baca Fatihah langsung ikut rukuk. Maka bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam. Itu kalau bahasan fikih. Tapi katanya orang tablek itu domain iman tuh menjamin tuh bukan hanya menjamin urusan sholat, menjamin bertanggung jawab bagaimana seluruh masyarakat tuh amal agama. Insya Allah mulai kan? Jadi imam itu ada rasa tanggung jawab. Kayak Sayyidina Umar radhiyallahu taala habis sholat subuh dilihat makmumnya ini. Loh, Sulaiman kok nggak ada? Kemana ini Sulaiman? Nggak ada yang tahu. Langsung Sayyidina Umar habis sholat subuh itu pergi ke rumahnya Sulaiman. Ternyata Sulaiman masih tidur di rumah. Sayyidina Umar tanya kepada ibunya, Sulaiman kemana? nggak ke masjid subuh. Ya Amirul Mukminin, ini Sulaiman tahajud semalam suntuk, nggak tidur tadi malam itu. Datang waktu subuh dia langsung sholat subuh di rumah terus tidur di rumah. Sekarang bangkong. Hmm. Sayyidina Umar mengatakan saya lebih suka Sulaiman tidur semalam suntuk tapi sholat jamaah subuh bukan malah dibalik malam tidak tidur tahajud subuh nggak jamaah jangan gitu ini namanya ini al imamu domin imam tuh bertanggung jawab ada mikir jangan imam makmumnya hilang makmumnya mati makmumnya sudah nggak tahu nah ini namanya imamnya tidak bertanggung jawab namanya imam tuh harus mikir hari ini yang makmum berapa nih tiga orang padahal Orang sekitar masjid sini ini ada 50 orang. Yang lain kemana ini? Harus saya cari satu persatu sampai 50 orang ke masjid semua. Insya Allah malaikat. Itu baru namanya imam itu ada tanggung jawab agama. Karena imam itu adalah kedudukannya Rasulullah dulunya itu malaikat. Sebagaimana Rasulullah itu memikirkan umat siang malam menangis untuk umat, bergerak untuk umat. Maka kita ini yang jadi ahli masjid, khususnya imamnya, ada tanggung jawab untuk memikirkan umat juga. Insyaallah malaikat. Sekarang muadzinnya, muadzinnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini Masya Allah dipilih oleh Allah jadi muadzin Kenapa kata para ulama? Karena dia layak. Hmm. Layak, pantas untuk mengingatkan orang kepada Allah itu pantas. Karena dia sudah lulus ujian. Ujiannya ketika masuk Islam disweret di padang pasir, gue buki setengah mati, mulutnya ahad ahad. Allah satu, Allah satu. Jadi dalam keadaan setengah mati, beliau masih mengingati Allah. Maka ini berarti ujian lulus. Dia setengah mati masih mengingati Allah untuk mengingatkan orang kepada Allah itu cocok orang begini ini. Ini usianya muadzin ini. Kalau muadzin ditempeleng Allah, alhamdulillah. Nah, ini lulus berarti. Kalau belum begitu, belum lulus diseret-seret karena agama. Allah, Allah, ini usianya muadzin. Kita punya muadzin begitu enggak? Ah, muadzin malah diserahkan anak-anak kecil. Allah, Allah Akbar. Nah, terus pujian nggak kuar karuan ngalor ngidul. Yang tua-tua apa sudah mati semua? Hmm. Muadzin tuh carikan orang-orang seperti Sayyidina Bilal Nah nggak ada sekarang. Minimal karkun 4 bulan. Hmm. Sudah pernah mujadah susah payah karena agama. Bagaimana kalau kita gitu, malaikat? Ini pikir saya loh ini malaikat. Jadi orang yang riso agama, prihatin agama, susah payah untuk agama. Nah dia ini kalau azan nanti azannya itu ada ruhnya, ada kekuatannya. Seperti Sayyidina Bilal. Kalau beliau dan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, orang Madinah itu pada nangis semua ingat Rasulullah mereka. Karena hati beliau dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah yang luar biasa. Sehingga Sayyidina Bilal itu ketika mau wafat, malah bernyanyi-nyanyi gembira. Besok saya ketemu Rasulullah, besok saya ketemu para sahabat, kekasih-kekasih saya, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Makanya kalau dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, geger Madinah itu geger. Bagaimana kalau kita cari muadzin seperti itu? Insyaallah malaikat Maknanya itu muadzin itu harus cari orang yang sungguh-sungguh gitu loh semuanya kan. Kalau nggak ada yang Sayyidina, kayak saya Sayyidina Bilal ya jangan nemen-nemen gitu loh. Habis ngerokok gudang garam, gitu. Nggak kumur, nggak apa ke masjid Allah. Iya ada apa ya? gak bermutu belas. Ya. Gak nggak kopiah hmm. Ini Nah. Niki masjid kita yang ngeten ini Pak. Lah wong Islam niku jantunge niku masjid. Nek wis masjid iki wis engglak-engglek kaya ngoten niku, niku mungkin amalan-amalan liyane biasanya wis tambah nemen akhirnya Di masjid iki imame metedeng muadzine medendeng ya. makmume tenanan nah insyaallah masjid itu di asbab hidayah sing nyedot tiang-tiang melebet teng masjid ngibadah teng masjid nama amalan teng masjid insyaallah mungkin jadi masjid itu kenapa tidak bisa menyedot itu karena amalan di masjid itu lemah kalau amalan di masjid itu kuat, orang itu akan kesedot ke masjid. Nggak bisa tidak. Jadi kalau orang-orang tidak pergi ke masjid, eh, tetangga-tetangga masjid tidak pergi ke masjid, kita jangan nyalahkan orang dulu. Tapi amalan masjid kita kuatkan. Jadi kalau kita kuatkan, insya Allah dengan izin Allah itu akan nyedot orang-orang di luar masjid untuk masuk masjid. Insyaallah malaikat. Sayyidina Bilal itu semalekan setiap mau azan tuh doa dulu. Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy ayuqimu dinak. Terus ber Allahu akbar baru begitu. Ya Allah aku minta tolong kepada engkau agar orang-orang Quraisy ini mau mengamalkan agamamu ya Allah. Karena waktu itu yang musuh ya agama itu orang Quraisy. Maka Sayyidina Bilal ini setiap mau azan itu doa mendoakan orang Quraisy agar mereka dapat didayat mau mengamalkan agama. Kalau doa habis azan itu semua orang tahu. Doa sebelum azan ini sedikit yang tahu ini doanya Sayyidina Bilal ini. Ya Allah, aku minta tolong kepada engkau gerakkan orang Quraisy untuk bisa mengamalkan agamamu. Akhirnya seperti yang kita lihat dalam sejarah orang-orang Quraisy akhirnya pada amal agama semua, masuk Islam semua. Yang pertama-tama musuhi orang Islam, orang Quraisy, tapi akhir-akhirnya yang membela agama, yang menyebarkan agama, kebanyakan juga orang Quraisy. Ini anehnya semuanya kan. Nah, kita ini kalau melihat orang-orang yang ngurusui agama itu jangan kita buruk sangka dulu. Ini kurang jopone nggak pernah didoain ini. Akhirnya mereka itu gelap hatinya, akhirnya merusak agama. Ini termasuk tugasnya muadzin ini begitu itu. Maka imam masjid itu ada fikir, muadzinnya ada fikir, makmumnya setiap sholat doa untuk umat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami semua, seluruh umat ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Baru masjid kita ini akan jadi baik malaikat. Insya Allah malaikat. Sehingga masjid kita ini akan menyedot orang-orang yang Allah kehendaki sehingga mereka jadi orang-orang baik, jadi ahli-ahli masjid. Dan sehingga orang itu masuk ke masjid seperti tebu masuk pabrik ngelodok gitu seperti Asalnya tebu jelek, bosok, macam-macam masukkan ke pabrik ngelodok diproses itu tahu tuh jadi gula pasir yang bagus, yang mahal bisa dijual ke seluruh alam. Begitulah masjid. Kalau masjid amalannya baik, seperti pabrik gula yang baik itu, maka orang-orang yang buruk-buruk masuk masjid, keluar masjid sudah berubah jadi orang-orang baik. Nah mulaikan ini para sahabat, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka dididik? Di pondok mana mereka dididik? Di madrasah mana mereka dididik? Mereka dididik di masjid mereka. Dipraktekkan di rumah-rumah, di kampung-kampungnya. Ini pendidikan pertama. Sejarah pendidikan pertama itu adalah masjid yang telah berhasil mendidik para sahabat. Telah berhasil mendidik pimpinan-pimpinan yang paling baik di dunia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di mana dididik? Bukan di Fakultas Sosial Politik. Di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Berhasil membuat panglima-panglima yang terbaik. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Jubair bin Awam, panglima-panglima paling baik di dunia. Paling sukses di dunia di mana dididik? Di masjid. Mendidik dermawan-dermawan yang paling baik di dunia. Sayyidina Osman Affan, Sayyidina Tolha Ibn Ubaid, hmm. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad. Yang kalau sodako itu semulaikan karungan emas, bukan karungan beras. Emas itu karungan itu kalau sodako itu. Kok bisa rela itu dididik di mana mereka? Dididik di masjid. Ulama-ulama yang istimewa-istimewa. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dididik di mana? Dididik di masjid. Bahkan zaman setelah itu Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Malik dan ulama-ulama pada zaman itu kebanyakan itu dididiknya itu di masjid. Jadi masjid itu punya sejarah yang luar biasa semuanya kan. Didik pimpinan, didik ulama, didik aulia. Hmm. Wali-wali besar zaman dulu semua adalah didian masjid semuanya kan. Nah kira-kira itu masjid yang mampu mendidik seperti itu. Apa masjid yang terawihnya Yasin, Allahu Akbar itu semuanya. Nah ini tempat saya itu nggak ada yang hafal Quran itu gimana? Nah, makanya anaknya justru sekolah SMP SMA imam masjid anaknya kok hafal Quran. Insya Allah kan? Pegawai negeri anaknya pengen jadi pegawai negeri. Tentara anaknya pengen jadi tentara. Saya kira imam masjid. Anaknya pengen hafid Quran. Dan itu makin meningkat. Sehingga masjid jadi tempat tarbiyah. Tempat pendidikan bagi umat. Kamu hafal Quran? Ngapalan Quran di mana? Oh di masjid sana. Zaman dulu begitu gitu cuma kan. Kamu belajar hadis di mana? Di masjid sana. Hmm. Kamu belajar fikih di mana? Di masjid sana. Itu zaman dulu tuh begitu. Karena masjid-masjid itu jadi pusat agama, pusat ilmu, pusat ibadah, pusat doa, pusat semua kehidupan yang baik-baik. Masya Allah. Mencetak orang-orang baik yang artinya mendatangkan masyarakat yang baik yang menyebarkan agama di seluruh dunia ini. Nah, kita niatkan untuk meningkatkan misi kita. Insya Allah malaikat. Kita niatkan. Sekarang itu sekolahan SD itu sudah ada aturannya. Kepalanya harus S1, namanya. gurunya harus diploma 2, Orang-orang dunia itu sudah Mikir bagaimana sekolahnya tambah maju. Nah sekolahnya umat Islam, tarbiyah agama ini yang terpenting adalah masjid. Nggak dipikirkan. Pikirkan bagaimana imamnya meningkat. Bagaimana muadzinnya meningkat. Bagaimana merbonnya tukang nabu beduk itu juga meningkat. Nah meningkatnya bagaimana nabu beduk aja merebote itu loh ngerti waktu hmm, karena ada masjid itu belum subuh sudah dibeduki nah itu kan bahaya itu karena kalau orang sholat ini sebelum waktunya kan nggak sah hmm. ngerti waktu merebote si bagian nabu beduki gulai gulek nih wong sing tenanan hampir tenanan biye tok nih batang bulan insyaallah kan Minggu tenanan niku. Nek ora minggu nih nabu sak penake, dienggo klothekan akhire. Nek Ramadan klothekan. Lah mesti nggo klothekan iki piye ta? Jadi saya mulaikan Allah SWT Masjid kita kita tingkatkan malaikat. Semuanya kita tingkatkan. Itu termasuk fasilitas-fasilitas duhir pun kita tingkatkan. Baitullah kita mau yang datang ke masjid itu ada tamu-tamu Allah. Bikin WC yang bagus. Rumahnya wc yang sudah diperbaiki, masjid kok nggak diperbaiki? Mana cinta kamu kepada Baitullah itu? Airnya dipenuhi semua ini mau Ramadan cek semua, sanyo-sanyo, kompo-kompo, karan-keran, cek. Untuk apa? Untuk ekrom tamu-tamu Allah. Nah. Dengan cara begitu insya Allah akan Allah akan ridho pada kita. Ada orang itu diceritakan para ulama mau digiring ke neraka di pada masyar. Di tengah jalan dia ketemu orang Hei, tolong saya, tolong saya. Siapa kamu itu? Saya kan pernah menolong kamu ngambilkan air wudhu toh dulu di dunia itu. Doakan saya supaya saya tidak jadi dikirim neraka. Kamu ingat nggak? Oh iya iya ingat ingat. Kamu yang bagian nimbo tuh ya? Iya. Oh iya. Saya doakan, Ya Allah, ini dulu menolong saya untuk sholat Ya Allah di dunia. Ampuni dia, jangan kirim ke neraka. Nah, diampuni oleh Allah, nggak jadi kirim ke neraka, kirim ke surga. Jadi namanya walaupun dandani keran nah, ini keran masjid itu beda. Hmm. Walaupun bersihkan WC, tapi kalau WC masjid itu lain itu dibersihkan, WC-nya, keran-kerannya dibersihkan, airnya disempurnakan. Sehingga tamu-tamu Allah ke masjid itu jadi seneng, gembira. Insyaallah kan? Kalau tamu datang ke rumah kita, kita suguh. Kita kasih makan, kita kasih minum. Nah kalau tamu Allah di Baitullah itu kalau kita kasih makan tuh baik enggak kira-kira? Baik gak Sul ya, Zaman biyen wong kuno-kuno niku naik jenenge Ramadan niku traweh karo nggo puluran istilah wong Jawa. Mbuh puluran manan nopo ngertos. Nggawa telo, nggawa tiwul gitu. Nggawa ayam panggang kadang-kadang niku. Niku wong zaman kuno niku piwulange kiai-kiai zaman kuno. Saya sangat niku Sekarang ini kalau di Madinah, di Madinah sekarang ini kalau Ramadan, masya Allah, berbuka itu digelar itu makanan itu di jalan-jalan di masjid di mana-mana tuh buar orang ngasih makan semua nggak ada orang kelaparan kalau Ramadan itu ya, kalau masjid-masjid kita ini kita hidupkan suasana itu itu gimana itu kalau habis asar itu digelar sufroh yang panjang ayam goreng ada di situ doro goreng ada di situ gitu. rujak ada di situ kenapa ini Kalau kayak mau mantu saja eh ini memang mantu bukan hanya mantu lebih dari mantu ini ini rasa gembira kita bulan Ramadan rasa gembira kita datangnya tamu-tamu Allah. <clears throat> Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa fabidzalika falyafrahu. Gembira karena agama itu perintah Allah. Di antara bentuk gembira tempe goreng, ya. panggang goreng, eh kok panggang goreng apa ya? Pokoknya makanan yang enak-enak taruh di masjid. Kita sudah mikir-mikir begitu belum ini? Sudah insya Allah? Oke, ngoten Pak. Ini peningkatan Ramadan tahun ini mboten kados ini Mungkin nek bengi wong budhe maca Quran darus niku. Tapi niku diseleksi, ditata. Sing maca ki ya sing wacanane rada lurus to. Aja maca ning speaker pletot-pletot, biyo. Ya. Ngrusakne kuping niku mengke. Nggih. Iya. nah enten namung niku lho. Lah iya makane ya siap-siap mulai saiki ditoto sing maca Quran apik niku kon maca Quran gitu. Setengah-tengah maca Quran, kopi jahe niku dugi gitu. Karo cingkir ben kenceng pikire gitu. Insyaallah Bang eh Jadi masjid niku sing Ketok makmur itu Pak. Nek Ramadan ini ditambah. Zaman Sayyidina Umar niku Ramadan niku lampu-lampu mesti ditambah. Sayyidina Ali niku eh zaman Sayyidina Ali ini. Ini sing mulai zaman Sayyidina Umar ya. Masjid-masjid pada padang kabeh. Terus Sayyidina Ali ningali masjid pada padang. ibian biyen sing mulai ini si Umar ya. Ya Allah, jenengan padang akan kuburan yang Umar keranten Umar bos madang nih masjid-masjid teng putih-putih panggonan hmm. jadi Ramadan itu udah beda sing biasa nih lima ngwot masjid ini ku kayak saya wot biar untuk padang melek nonton ya butuh seket wot jingklongnya akeh hisan gitu sing ngantuk ini kemudian hmm. dipadangi masjid ini Ramadan insyaallah bang eh Pokoknya Ramadan ini istimewa. Nami tak nih buat kan gih. Ngentok nih duit, ben. Duit entak yo ya, ben kanggo bangun akhirat. Insya bang gih. Ben tahu korban nggo agomo. Ben neng mana enten greget, ya Allah jenengan maringi kulo rizki. Nah niki Ramadan. Rizki niki saya yang panjenengan, kulo gunani ke masjid panjenengan. Sing karpet-karpete masjid wis elek-elek gitu. Sing wong nek sujud mboten betah karo wambune karpete niku. Ganti Ramadan iki. Insyaallah Bang. E. Ganti sing anyar. Mboten saged tuku sing anyar. Karpet sinau omah diumbah ke masjid. Kanggo Ramadan. ngene bar Ramadan gak go mulih naik. Insyaallah Bang. Ya. E. Nah, ini jenenge kita ki Ramadan ki tenanan. Ramadan barang kok karpet melengkung-melengkung wambu nira karuan. Ini Ramadan piye kaya ngene iki? Hmm. Kaya senten Gusti Allah niku Maha Sugih. Allah nek ngresake ini masjid di saka emas iki gampil mon ya Allah. Tapi Allah ning nguji kita, cintamu ning Allah ki sepira? Cintamu ning ku ki sepira? Niku lho, Allah nguji kita. Allah betul perlu kali duit kita. Allah mau suge. Tapi kita ini diuji sepiro. Bukti ini cintamu itu sepiro. Bukti ini bagi iman yang akhirat itu sepiro. Nah ini Ramadan ini kita Ketinggalan dan kersane Allah. Insya Allah Bang Insya Allah ditarghib. Jamaah-jamaah masjid ditarghib nek Ramadan iki nyambut gawe ini rada disudo. Nek biasane kowe esuk teko ngasar Ramadan untuk sudo lah teko dhuwur wis leren. Nek iso ngoten niku. Terus ndang turu singgung bengi iso tarawih, iso tahajud melek tenanan. Insyaallah nggih. Nenek kita niki Ramadan awan yang sawah terus sampai teko kasar. Ya Insya Allah nih karek ngantu eh, mengki itu sehingga Sehingga ngerasa ngrasani kenikmatannya Ramadan Ini buat ngerosok. Amal agama ini semulaikan wa ta'ala akan terasa nikmat itu kalau komplit. Seperti masaan itu. Ada nasinya, ada sambelnya, ada kerupuknya, ya. ada ayam gorengnya, ya. terus piringnya juga bersih. Makannya hanya enak. Tapi kalau tidak komplit, ada nasi nggak ada lauknya, cuman garam tok, nggak akan bisa dinikmati. Garam tok nggak ada nasinya, nggak bisa dinikmati. Semua sudah ada. Tapi berambangnya nggak ada, nggak bisa dinikmati. Gulanya nggak ada, nggak bisa dinikmati. Begitu juga amalan agama sebenarnya. Kalau amalan agama ini komplit, nikmat agama ini. Tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih lezat melebihi agama. Sehingga para nabi siap mati karena agama. Karena saking lezatnya agama, saking indahnya agama. Ini nggak komplit, nikmatnya kurang. Maka Ramadan kita kompliti. Puasanya kita kompliti, terawihnya kita kompliti, tahajudnya kita kompliti. Sodakohnya kita kompliti. Suasana akhlak kasih sayangnya kita kompliti. Maka kalau komplit semua, jadinya terasa nikmat Ramadan itu. Sehingga Ramadan itu seperti yang diceritakan dalam Quran. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selesai Ramadan berubah menjadi orang-orang takwa. Ramadan itu tarbiyah la'allakum tattaqun. Sehingga kalau dikerjakan semuanya akhirnya menjadi orang-orang takwa hatinya tawajuh kepada Allah akhlaknya jadi baik ibadahnya jadi khusyuk rindu pada negeri akhirat Ramadan itu begitu semuanya kan tapi kalau nggak komplit kita kerjakan ala kadarnya nanti nikmatnya kurang Kula niki wiritan kok mboten saged nikmati kurang suwi. Jare lungguh patang jam menunggu agak krasa. Tapi ning guru wiritan epek-epek terus bareng turu, epek-epek gak tau nikmat ning kula. Kula niki salat kok mboten khusyuk terus ini. kurang suwi. Salat balapannya sepuruk khusyuk piye? Jajal terawih iki cerutuk suwi. Rong jam ngono saya itu Saestu di samping syarat-syarat lintune lho panganane sing halal eh, atine madhep tenan ning Gusti Allah di samping ini niku wektu didawakne niku penting napa mau kudu didawakne khususnya Ramadan niku salate didawakne tarawih didawakne zikir didawakne maca Qur'annya didawak nih. nanti insya Allah beri kerosok kenikmatan ini. Insya Allah kita niat kan? Kemudian kan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Ramadan ini juga punya sejarah yang luar biasa. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, kan, itu orang Islam juga sudah banyak, tapi orang kafir juga masih banyak. Tapi setelah tahun 2 pas Ramadan perang Badar maka berbondong-bondong orang-orang kafir Madinah itu pada masa Islam. Begitu juga Makkah. Makkah itu Fathu Makkah gerudukannya orang Mekah masuk Islam itu Assalamualaikum. Ah, mbah, Sedulur ya, Mbah. Guru Gerudukannya orang Mekah masuk Islam itu waktu Ramadan juga. Tahun 8 Hijrah itu. Jadi ringkasnya itu Mekah, Madinah itu banyak datang hidayah itu waktu Ramadan. Ya ini apa ini maksudnya semuanya kan? Maksudnya bagus sekali kalau Ramadan itu untuk usaha hidayah untuk diri kita, untuk umat. Usaha hidayah itu pokoknya adalah usaha ajak-ajak, usaha dakwah itu. Itu Ramadan cocok. Hati manusia itu berapa bulan Ramadan itu lebih lembut daripada sebelum Ramadan. Karena pada bulan Ramadan itu hati manusia itu setannya itu pada lari sehingga mudah didatangi hidayah maka jangan kita sia-siakan Ramadan ini untuk ngajak orang pada kebaikan Insya Allah malaikat jangan pula lupa doa Masya Allah karena doa-doa waktu Ramadan nilainya berbeda khususnya waktu berbuka waktu sahur Waktu kita ini lapar, apalagi kita ini sedang lapar puasa, terus di sekitar kita itu ada orang-orang yang tidak puasa. Itu nilai puasa kita tambah tinggi. Malaikat-malaikat akan berdoa buat kita. Ini kita kan safar atau waktu Ramadan kadang-kadang safar ke Madiun, kemana. Di sana banyak orang tidak puasa umpamanya. Semoga tahun ini pada puasa semua. Ya. itu akan meningkatkan nilai puasa kita. Kita sabar. Insya nah, Allah malaikat. Namulaikan Allah SWT. Pokoknya yang ringkasnya semulaikan Kita syukuri syukurilah semulaikan Kita menjadi orang-orang masjid. Jadi khotim-khotim masjid sampai budaya di negeri Arab sana mereka kan budaya ini saya tidak bicara sunnah tapi budaya di negeri Arab itu kalau namanya raja itu raja di Hijaz itu itu gelarnya itu bukan macam-macam di antara gelar yang paling mereka hormati itu Khadimul Haramain Asyarifain Khadim Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi raja-raja itu gelarnya di sana itu pelayan masjid Mekah, pelayan masjid Medina. Masyarakat itu tahu bahwa melayani masjid itu betul-betul satu perkara yang besar. Sampai di pintu Ka'bah itu ditulis Khadimul Haramain Asyarifain. Nah, pelayan masjid Masjidil Haram, Masjid Masjid Nabawi. Jadi kita ini melayani masjid itu gembira, syukur, senang. Dan terus kita berpikir bagaimana masjid kita ini jadi sarana tarbiyah untuk semua orang yang masuk di masjid dan bagaimana masjid kita ini seperti Masjid Nabawi jadi penyebaran agama ke seluruh dunia. Tersebanyak agama ke Jawa, ke Madura, ke seluruh Indonesia, seluruh dunia ini dimulai dari masjidnya Rasulullah SAW. Maka Wali Songo dulu itu heran. Ajib itu mereka tahu betul itu. Mementingkan betul urusan masjid. Ketika mereka mau bikin ibu kota di Demak, itu bukan bangun istana, bukan bangun kantor, bangun masjid. Itu Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Giri, Sunan Kalijogo, bareng-bareng bangun masjid Demak sampai sekarang masih ada. Mereka itu ingin memberitahu kepada masyarakat Jawa ini masjid itu penting. Hmm. Insyaallah mulai kan? Masjid itu penting. Rasulullah di Madinah sebelum bangun rumah, bangun masjid. Bukan hanya itu saja, Nabi Adam belum datang ke dunia, sebagian riwayat mengatakan Allah kirim malaikat-malaikat bangun masjid dulu untuk persiapan kedatangan Nabi Adam. Jadi orang Islam dengan masjid ini sudah nggak bisa dipisahkan. Kita harus senang dengan masjid itu senang. Kecintaan kita kepada masjid ini kita buktikan dengan meningkatkan seluruh amal-amal masjid ibadahnya, dakwahnya, ngajinya, suasana kasih sayangnya, ekromnya, khidmatnya kita tingkatkan, kita mulai sekarang ini sehingga Ramadan nanti masjid kita ini sudah anget dengan amalan-amalan sehingga akhirnya jadi asbab bidayah Ramadan ini kampung-kampung berubah, kota-kota berubah, anak-anak kita berubah, istri kita berubah, barokahnya amal masjid dalam bulan Ramadan. Insyaallah mulai kan. Untuk itu semulaikan ini ada dua kerja kita sekarang. Yang pertama kali sebagaimana dulu para sahabat ada sahabat muhajirin yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya untuk usaha agama. Yang kedua ada sahabat Ansor yang menolong, membantu orang muhajirin dalam usaha-usaha mereka. Tapi tidak ada angsor kalau tidak ada muhajirin. Maka ini takmir-takmir masjid, merebut masjid, jadi angsor yang baik. Nanti kalau ada tamu-tamu datang ke masjid, di ekrom yang baik, dibantu program-program yang baik sehingga masjid kita bisa hidup 24 jam. Insyaallah malaikat. Kemudian malaikat utala kita harus membentuk orang-orang yang keluar masuk ke masjid-masjid untuk menguatkan amal-amal masjid itu. Ada yang keluar untuk menguatkan amal-amal masjid, ada yang menyambut di masjid-masjid untuk kerjasama. Nah kalau umat ini kembali seperti itu, seperti zaman sahabat, ada orang-orang yang bergerak untuk agama, ada orang yang mau membantu, akhirnya agama hidup. Kalau agama hidup, barokah datang dari semua arah. Ketenteraman, ketenangan, barokah, ya. keamanan, kasih sayang akan wujud. Kalau agama diamalkan, agama diamalkan, mulainya dari masjid. Insya Allah mulai kan? Maka yang dari pertemuan imam masjid ini menyempatkan diri berapa hari saja, 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja untuk menyambut bulan Ramadan secara khusus silakan berdiri ke selatan. Monggo. Jamaah yang sudah terbentuk atau yang belum niat silakan berdiri ke selatan sana. Monggo. Niki saben dinten ngajak tentang Tembriki niki bendinten ingatan niki Cuma niki keranten Imam Imam Masjid sami rawuh niku mawon Kula niki neh matur dalon-dalon niku wau khawatir jenengan Yo mau apa to iki hmm. Niku dalon nih mun kula niku mun kula lembut napa ya, niku Mun kula lembut ngene lembute wong borong ngeten niki ngeten Nek umpama kula kasarne ngoten keadaan ya agama kaadane kaya ngene imam masjid kaya bodho ngantuk e piye umpama kula kasarne ngoten niku gitu. nih kalau lembut nih, sinten sing kersa medal kula nyempatakan nyempataken nguatne amal masjid. Niki alus apa nggih? Alus. Sehingga sama nek kalau undang mriki malih mengki disik purun malih. Insyaallah bang Nggih. Monggo sing berarti medal 4 bulan 40 hari monggo Monggo. Napa pinten-pinten 10 dina hmm. ben imame masjid niku metendeng tenan gitu. Nek ndonga kunun Allahumma hdina fi man hadait nangis tenanan. Akhirnya hidayah medun tenanan. Mboten ndonga kunut ora kok bar lho. Kok cepet men Mbah Kiai iki. Lho. Wis apal ya cepet ta. Iya. Nah. Donga kuno itu rada suwi ngono lho. Eh. Ben kebuka pintu-pintu langit iki. Allahumma hdina fi man hadait. Barik lana fi ma atait. Nek barik lana fi ma ya Allah keti berkahi perkawis-perkawis sing paling paringaken dhateng kula kok tenanan. Insyaallah jenan boten perlu utang bang. Ibarokah barik lana fi ma Nek duit kurang, apa-apa kurang iki donga kunute loyo nah terus donga kunute kuat insyaallah betul, cukup kabeh ngene wae apa meneh nek donga kunute dipepe garing jam itu agak donga kunut Ini PP harus piye. semua yang donga kunute niki dikencengi niki insyaallah niku uman ibarokah. barokah. Kabeh sing sambat kok. Sambate napa? Rizkine kurang, ini kurang, ki kurang, ki kurang. Wis wis. Umat Islam nang ndi sambate kurang. Tibake besok kula dilok-dilok niku ndonga kunute gak tenangan. Nek mau ndonga kunute tenanan insyaallah mboten ana kurang. Insyaallah Bang nggih. Nah. Ini pusat kekuatannya wong Islam kuwi dan masjid. Ya. Kekuatan musuh masjid, buat tentang istana, buat tentang benteng, buat tentang tentara, buat tentang masjid. Niku Raja Abruha, gitu. Bawa pasukan gajah saka Yaman nyerbu Mekah. Oh, tapi iki masjid iki masjid barokah Abruha ya hancur malah. Di kekuatannya orang Islam itu masjid niki mboten enten bedil, mboten enten bom, enten masjid. Nek masjid makmur ditulung kali Allah. Eh, mbok bahaya sih kau yang napa mohon aman mboten ana Insya Allah Bang eh. Masjid ini penting. Saat ini kita ini ngerti kekuatan Islam, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan teknologi, Kekuatan umat Islam itu di masjid. Hmm. kalau amal masjid hidup sungguh-sungguh Allah jaga umat ini. Ada seribu kapal pasukan penuh dari Romawi mau menyerbu Madinah pada zaman Sayyidina Ali itu seribu kapal tentara mau nyerbu Madinah karena Madinah itu dekat pantai itu nyerbu Madinah tapi wong Madinah ini ada masjidnya yang hidup amalan yang sebenarnya itu kapal di tengah lautan numplek semua mati semua kecuali jenderalnya saja yang nggak mati pulang ke Romawi pulang laporan sama Raja Romawi leh pasukan kamu mana pasukannya mati semua tenggelam rajanya marah kurang ajar jenderal goblok jindanya langsung dipotong leher sisan. Wis mati sisan. Ini barokahnya amalan masjid Nabawi pada zaman itu. Maka masjid kita ini kita kuatkan amalannya mulai sekarang. Insya Allah malaikat. Masjid harus ada dakwah, amarah yang mungkar. Masjid harus ada ngaji, masjid harus ada ibadahnya kuat, teraweh panjang, Masjid harus ada suasana ikram, kasih sayang, khidmat antara umat. Maka masjid kita nanti akan jadi sumber barokah untuk kampung itu. Ini ada cerita mulai kan ceritanya kiai-kiai itu. Di kitab ini ada seorang wali Allah masuk kampung malam-malam. Masuk kampung rumah sudah tutup semua, orang sudah pada tidur semua. Akhirnya beliau pergi ke masjid, tidur di masjid. Tapi di tengah tidur itu ada suara. Ya Allah, hancurkan kampung ini ya Allah. Hancurkan kampung ini ya Allah. Maka wali itu terkejut. Suara siapa ini kok dua kok kayak begini? Dicari di masjid nggak ada. Luar masjid nggak ada. Ternyata suara itu dari mana? Dari tembok masjid itu. Loh, yang doa ini tembok masjid itu ya ternyata. Maka beliau termenung, loh. Berarti masjid ini marah sama orang kampung ini gara-gara sepi nggak ada orangnya ini. Akhirnya beliau keluar, datang ke rumah-rumah dikasih tahu masjid kamu itu loh marah sekarang itu. Yang marah itu bukan hanya orang saja, tiang-tiang masjid, tembok-tembok masjid marah sekarang. Ini kalau nggak cepat-cepat kamu makmurkan masjid ini bahaya ini. Makanya orang-orang kampung pada datang ke masjid. Ya. Setelah itu wali tadi tidur lagi di masjid. Ada suara ya Allah berkatilah orang kampung ini ya Allah berkatilah orang kampung ini. Ternyata suara tembok malaikat. Aneh nggak ini cerita ini? Bagi orang alul iman tidak aneh, bisa saja. Hmm. Kalau manusia bisa bikin tape, bisa bikin kaset, benda-benda mati bisa ini dengan itu kupingan itu apa itu? Kita bisa mendengar nah, itu. Maka wali-wali itu kupingnya itu ada alatnya itu. Karena banyak ibadah, banyak doa, nggak pernah maksiat. Akhirnya oleh Allah kupingnya dipasang alat, nggak tahu alatnya itu nggak bisa dilihat. Sehingga suaranya tembok pun terdengar. Dulu di Ngawi ini kalau ada orang Ngawi itu ada namanya Mbah Kiai Ghazali, Kerten. Itu cerita sama saya itu waktu mondok. Cerita Pak ini ya. Iku gak bayangin dongeng ya. Indongeng saya. Pulang dari pondok itu jalan kaki zaman dulu itu. Malam-malam ada suara nangis, maka dia ini suara siapa nih kok ngeres banget gitu loh. Nangis. Dia cari ini siapa nih kok nangis. Ternyata sumber suara itu dari lumbung, lumbung padi itu. Lumbung padi itu. Maka di diintip. Yang nangis siapa? Ternyata yang nangis itu Padi yang ada di lumbung itu yang nangis itu. Loh kok nangis? Maka tersentak. Kenapa nangis? Karena saya ini dibikin riba. Ribo, ribo. Hmm. Itu kalau telinga kita ini baik mulai ya kan. Kalau kita lewat di bank-bank desa itu itu nangis semua itu. Duit-duit meja-meja itu nangis semua itu. Nah, itu Mbah Gozali itu mbah saya cerita ini betul loh ini bukan bohong saya ini betul itu tapi sekarang ini karena kupingnya itu kopoan ya, banyak maksiat nggak bisa dengar-dengar yang gaib itu nggak bisa yang didengar televisi radio internet karena kupingnya sudah rusak sistem gaib yang ada di kuping itu sudah rusak konslet hmm. Bahkan dengar ngaji pun nggak nyantol, dengar ngaji nggak nyantol. Tapi kalau dengar yang maksiat nyantol. Nah ini sudah kuping rusak ini. Nah, ini untuk memperbaiki itu dengan Ramadan ini. Insyaallah malaikat. Ah, malam mesti kita kuatkan, kuping kita ini kita dengarkan bacaan Quran, ngaji, nasihat, mulut kita kita sibukkan dengan dakwah, ngajak kepada kebaikan, badan kita kita sibukkan dalam taat, insya Allah nanti habis Ramadan itu berubah itu. Dengan haji kok berubah jadi enak gitu ya. Sholat kok enteng, wah ini berarti sudah ada perbaikan. Tapi kalau sholat kok masih rasa berat, jadi perbaikan belum terjadi. Perlu kita tambah lagi. Insya Allah malaikat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malaikat. Saya minta maaf. Kita akhiri majlis kita ini dengan doa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل اصحاب الرسل اسماعيل اللهم اغفر لنا يسر لنا بارك لنا يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل ما ولد ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك Ya Allah, Ya Allah, Ya terimalah kami, terimalah masjid kami, terimalah kampung kami untuk berkhidmat pada agamamu Ya Allah. Ya Allah jadikanlah semuanya ya Allah asbab dan untuk diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk kembali pada agamamu ya Allah Mudahkan keluarga kami untuk kembali pada agamamu ya Allah Mudahkanlah teman-teman kami untuk kembali pada agamamu ya Allah Tuntunlah umat ini ya Allah Wanitanya, laki-lakinya, anak, anak mudanya Kembali pada agamamu ya Allah Kembalikanlah umat ini pada agamamu ya Allah Tuntunlah mereka pada agamamu ya Allah Bimbinglah mereka pada agamamu ya Allah Menuju ridhamu ya Allah sehingga mulia dunia mulia akhirat ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah